我们这个活动不是公益的，我们的参赛选手都是我们市民，我们都是北京的公司人，我们的伙伴都是咱们的行业精英，都是我们的客户，都是北京的。咱们所有的这个项目，都是我们北京的市民的，都是咱们北京的。因为北京的大部分的市民都是在北京工作的居民，因为大部分都是。

できる。 Thank you.

Thank you.

menjadi kita dan semua kita sudah mengetahui tidak boleh diperlukan sini dan mereka bertemu menjadi satu kota dan kita sejarah mengaku menyebutkan sebelum akhirnya masih meninggal Nabi Islam sebelum meninggal jauh setelahnya suku Jurhum tadi yang kita bahas adalah suku yang dari Yaman dan berkembang di antara Islam ketika dari mereka mulai berkembang pesat ke ini menjadi

Yeah. 大切なことである。 大家好，我是主持人，今天是第几期的直播节目？今天我们讲的是《三打白骨精》。白骨精为什么变成白骨精？为什么白骨精会变成白骨精？大家先听我讲一下白骨精是怎么变成白骨精的。

efek pupuk yang harga mereka itu bisa membentuk suku baru. Misalnya dari suku Yunani sendiri, jangan kita tahu Yunani itu sendiri nama orang, nama bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gunakan nama Quraisy dan kemudian dibuat karena Quraisy itu punya sangat kuat secara fisik, punya pengaruh di masyarakat, kaya raya, punya keturunan banyak, maka dari itu всякой естественной предупрежденности разницы. Конституция сегодняшнего внимания предупрежденного отмусаренного народного времени Путусан соответствует ситуации в Украине на нестепатом 18. Статусу, который была у него комбинатурой, но не people

Thank you.

t h a n t y o u

但是现在国家对这个东西是越来越重视了，不管是普通小孩还是外地的，外地的父母都意识了，然后他们这边的父母也是慢慢意识了，就是说，现在我们国家是越来越重视这个，所以这个当中，本身本身就有很多的弊端，有很多的，而且这个东西本身我们国家是不提倡的，所以很多的家长都是很反感的。

他当时不承认，甚至

lintas di pengajian seperti itu penting daripada bahan pengajian. Kenapa? Saya salah. Semua itu bukan apa yang kita lihat akan tentang karena aku potensi kepada Allah dan terima kami hukum sama keluarga seperti. Kita ceritakan setelah kita langsung dengan salah salah dari perbuatan syirik, banyak yang sendiri untuk itu merasa bersalah. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Mereka mengatakan, jadi, kita akan

namanya tapi natural history di mereka berharap dan kita pikir mereka nabi Muhammad SAW itu akan datang dari Bani Israel ternyata Nabi Muhammad SAW datang dari Yahudi yang kedua tulisannya tadi Ibrahim Alaihissalam Ismail dari Ismail dihadapi dengan Ishak dan kita Nabi Muhammad SAW Nabi SAW datang dengan Ismail apa mereka bisa mereka bilang